Iman hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman ayakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay ayyuqdhafa finnar ada tiga perilaku barang siapa yang tiga perilaku itu ada padanya maka dia akan mendapatkan manisnya iman yaitu Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai dibandingkan yang selain keduanya. Apabila Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai dibandingkan selain keduanya. Ini pertama. Yang kedua, dan dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Ayol ikhwah rahimani Bagaimana beberapa pertemuan yang lalu telah kita jelaskan tentang hadis ini yang ini merupakan uh, atau tiga sifat, tiga perilaku yang disebutkan dalam hadis ini adalah min a'la khisaril iman di antara perilaku iman yang tertinggi. Barang siapa yang menyempurnakan tiga perilaku ini, maka dia akan mendapatkan manisnya iman dan mengecap rasanya. Nah, dan ini diletakkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Kitabul Iman sebagai bukti dalil bahwa iman itu qaulun wa amal. Ya, iman itu adalah ucapan dan amal. Dan di sini disebutkan tentang mahabbah yang itu merupakan amal, amal qalbu, amal hati. Ya. Dan bahwasanya iman itu maratib bertingkat-tingkat. Dan di sini tiga sifat ini merupakan di antara perilaku iman yang tertinggi. Barang siapa yang terdapat padanya tiga perilaku ini maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Ayol ikhwah rahimani warahmatullah. Kita telah membahas tentang mahabbatullah. yakni kita membahas bagian pertama, sifat pertama yaitu Allah Ta'ala menjadi Allah dan Allah Taala dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai dibanding yang selain keduanya. Kita telah membahas tentang mahabbatullah dan bahwa mahabbatullah itu ada dua tingkatan, fardun dan mustahab. Silakan diingat kembali, dimurajaah kembali pelajaran yang lalu. Maka sekarang kita akan membahas tentang mahabbatur rasul, cinta kepada rasul dan semua yang kita sampaikan di sini kita ambil dari syarah Al-Imam Al-Hafidh ibnu Rajab. Naam. Al-Hambali rahimahullah yang wafat pada tahun 795 Hijriah dalam kitab beliau Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Nah, sengaja kita kutip atau kita sampaikan syarah beliau ini karena ini yang antara yang terbaik di dalam mensyarah hadis ini dan paling mudah dipahami. Maka sekarang kita akan membahas mahabbatur rasul. Wa amma mahabbatur rasul fatansya'u an ma'rifatihi wa ma'rifati kamalihi wa awsafihi wa idhami ma ja'a bihi. Cinta kepada Rasul itu akan tumbuh muncul dari pengenalan kepada beliau. Apabila kita mengenal Rasul dan sebagaimana kita tahu bahwa ma'rifatul Rasul itu adalah salah satu prinsip dalam agama kita. Ma'rifatul Rasul merupakan bagian yang sangat penting terhadap dari syahadah anna Muhammad Rasulullah dan terkait inilah salah satu pertanyaan malaikat di alam kubur. Salah satunya adalah menanyakan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita mengenal beliau dengan pengenalan yang sempurna, kita akan mencintai beliau. Semakin kita mengenalnya, maka kita akan semakin cinta kepada beliau. Wa ma'rifati kamalih dan juga mengenal kesempurnaan beliau wa awsafihi dan mengenal sifat-sifat beliau wa idzami ma ja'a bihi dan mengenal besarnya agama yang dibawa oleh beliau. Besarnya risalah yang diemban oleh beliau. Ya. Apabila kita mengenal ini, besarnya agama yang beliau bawa, maka kita akan semakin cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Wa yansha'u dzalika min ma'rifati mursilihi wa 'azamatihi kama sabak. Nah, dan itu pun juga akan muncul cinta kepada Rasul ini juga akan muncul dari pengenalan kita kepada mursilihi sang pengutusnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengenal Allah dan mengetahui bahwa Allah lah yang mengutusnya dan kita cinta kepada Allah yang dan kita dan kita tahu bahwasanya yang mengutusnya adalah Allah taala yang sangat kita cintai maka kita pun akan mencintai sang utusan tersebut. Barakallahu fikum. Semakin kita cinta kepadanya dengan murni kecintaan kepadanya, ya, maka kita pun akan semakin cinta kepada utusannya. Ya, maka cinta kepada Rasul juga muncul dari pengenalan kita kepada yang mengutusnya wa azamatihi dan keagungan sang pengutusnya Allah Azza wa Jalla. Fa inna mahabbatallah la tatimmu illa bita'atihi. Karena mencintai Allah tidak akan terwujud dengan sempurna kecuali dengan mentaatinya. Wala sabila ila ta'atihi illa bimutaba'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan sementara tidak ada jalan untuk bisa mentaati mentaati Allah <clears throat> kecuali dengan bermutaba'ah kepada Rasul. Mengikuti Rasul, mengikuti bimbingan Rasul, mengikuti agama Rasul. Ya, bagaimana kita akan bisa mentaati Allah? Akan tahu apa yang dimaukan oleh Allah Ta'ala. Akan tahu apa perintah Allah dan apa saja larangannya. Kecuali dari siapa? Dari baginda Rasul alaihi salatu Ya. Sehingga kita pun mau tidak mau harus mengenal Nabi. Dan apabila kita mengenal Nabi, kita akan mencintainya. Ayo al-ikhwa rahimani warahmukumullah. Kama qala ta'ala. Ini <clears throat> kata lima bin Rajab rahimahullah. Hal ini sebagaimana. Firman Allah Ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Yuhbibkumullah. Nah. Katakan wahai Nabi apabila kalian ya tuhibbun Allah benar-benar mencintai Allah fattabi'uni maka beritiba'lah kalian kepadaku ya kalian cinta kepada Allah maka bukti cinta kepadanya adalah mentaatinya tak akan terwujud cinta itu kecuali dengan mentaatinya maka bohong apabila kalian menyatakan cinta kepada Allah namun tidak mentaatinya nah maka apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah Fattabi'uni, ikutilah aku. Karena kalian tidak tidak ada jalan untuk bisa mentaatinya kecuali dengan cara mentaati Rasul kecuali dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutaba'ah mengikuti ibadah beliau mengikuti imannya beliau akidahnya beliau mengikuti tata cara ibadahnya mengikuti akhlaknya mengikuti perilakunya nah mengikuti bimbingan beliau dalam halal dan haram ya mana yang halal mana yang haram maka fattabi'uni beritibaklah kepadaku maka apabila kalian mengikuti aku kalian akan bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah yang itulah bukti cinta kalian kepada Allah taala sehingga nabi Allah taala memerintahkan nabinya untuk menyatakan ini. Apabila kalian cinta kepada Allah, maka kalian harus membuktikan cinta itu dengan ittiba kepadaku. Yuhbibkumullah. niscaya Allah akan mencintai kalian. Ayol ikhwah rahimani warahmatullah. Demikian ya ikhwah. Mahabbatul Rasul. Bagaimana kita atau bagaimana mahabbah ini akan muncul adalah dengan cara mengenal Rasul. Apabila kita mengenal Rasul, mengenal sifat-sifat beliau, kesempurnaan beliau dan mengenal keagungan risalah yang dibawa oleh beliau, maka akan tumbuh cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula cinta kepada Rasul akan tumbuh dari apabila kita mengenal sang pengutusnya. Ya. Karena kita tahu kita wajib mencintai Allah Taala. Nah, dan tidak akan bisa mencintai Allah kecuali dengan mentaatinya dan tidak ada jalan untuk mentaati Allah kecuali dengan cara ittiba'ur rasul. Sehingga mahabbatullah sangat erat kaitannya dengan ittiba'ur rasul, sangat erat kaitannya dengan mahabbatur rasul. Barakallahu fikum. Dan dalam hadisnya Nabi alaihi salatu wasallam juga mengatakan man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asallah. Barang siapa yang mentaati aku, maka dia telah mentaati Allah Ta'ala. Barang siapa yang menentangku, maka dia telah menentang Allah Ta'ala. Nah. <clears throat> Sehingga sangat erat kaitannya ketaatan Rasul dengan ketaatan kepada Allah. Mencintai Rasul dan mencintai Allah Azza wa Jal. Maka di antara perilaku iman tertinggi adalah mencintai Allah dan Rasulnya dan ini merupakan peringkat pertama. Taib wa mahabbatur Rasul ala darajatain aidan dan cinta kepada Rasul cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga ada dua tingkatan. Ihdahuma yang pertama fardun. Tingkatan yang merupakan wajib. Ya, kadar yang wajib Nah. Tidak boleh tidak dimiliki oleh seorang hamba. Nah, apabila dia tidak memiliki kadar ini, maka dia tidak beriman. Barakallahu fikum. Tidak beriman kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Wahiyya maqtada ta'atahu fimtithal ma amara bihi minal wajibat wal intiha amma naha anhu minal muharramat. Yang ber uh, eh, fardun tingkatan pertama adalah tingkatan yang wajib ya, yaitu yang merupakan konsekuensi dari ketaatan kepadanya dalam merealisasikan atau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi berupa kewajiban-kewajiban dan berhenti dari segala yang dilarang oleh Nabi berupa hal-hal yang haram. Nah. Wa tasdiqahu ma akhbara bih al mukhbarat ridha bidzalik. Kemudian juga membenarkan beliau dalam semua yang berita beliau beritakan dari berbagai kabar-kabar atau berita-berita yang beliau sampaikan waridha bidzalik dan ridha terhadap berita itu. Nah, ini yang kedua. Ya. Adalah yang pertama adalah kecintaan yang mengantarkan kepada ketaatan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Bagaimana mentaati Nabi? Melaksanakan segala yang beliau perintahkan. yakni kewajiban-kewajiban dan meninggalkan segala yang beliau larang, yaitu hal-hal yang haram. Ini yang pertama. Yang kedua yang cinta yang mengantarkan kepada tasdiqahu membenarkan Nabi alaihi dalam segala berita yang beliau sampaikan dan ridha terhadap berita itu wa alla yajida fi nafsihi harajan mimma ja'a bihi wa yusallimu lahu taslima dan yang ketiga adalah tidak didapati pada dirinya ganjalan ya dari apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dan tunduk kepadanya dengan sebenar-benar ketundukan wa alla yatalaqqal huda min ghairi mishkatihi wa la yatlubu syai'an minal khair illa mimma ja'a bihi Demikian pula tidak menerima bimbingan dari selain cahaya beliau. Ya. Dari selain yang bersumber dari beliau. Dan tidaklah mencari sedikit pun dari kebaikan kecuali dari agama yang dibawa oleh beliau. Nah, ini juga cinta yang wajib, cinta yang mengantarkan seseorang untuk tidak menerima hidayah kecuali yang bersumber dari beliau. Cinta yang mengantarkan untuk seseorang tidak mencari kebaikan apapun kecuali dari agama, dari risalah yang beliau bawa. Inilah kadar cinta yang wajib, cinta yang mengantarkan untuk ini semua. Ya. Cinta yang mengantarkan untuk mentaatinya membenarkannya dan cinta yang membuat seseorang tidak didapati lagi dalam dirinya ganjalan dari segala yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan tunduk kepadanya dengan sebenar-benar ketundukan. Cinta yang mengantarkan untuk tidaklah dia untuk dia tidak menerima hidayah, menerima bimbingan kecuali yang bersumber dari beliau dan tidak mencari kebaikan kecuali dari agama beliau kecuali dari sunnah beliau. Ayo ikhwah rahimani Inilah kadar cinta yang wajib. Ad-darajatus saniyah, tingkatan kedua, fadlun mandubun ilaihi. Kadar cinta yang merupakan keutamaan yang sangat dianjurkan. Ya. Yakni dengan kata lain mustahab. Ya. Kadar cinta yang mustahab dianjurkan, sangat dianjurkan. Nah, barakallahu fikum. Apabila seseorang nah, tidak sampai pada tingkatan ini, maka dia masih memiliki iman. Nah, karena dia masih memiliki kadar iman yang kadar cinta yang wajib. Nah, maka derajat sania ini ya akhwa adalah kadar cinta yang bernilai keutamaan dan sangat dianjurkan dengan kata lain mustahab. Wahia martaqa ba'da ila ittiba' sunnatihi wa adabihi wa akhlaqihi wal iqtida fi hadyihi wa samtihi wa husni muasyaratihi di ahlihi wa ikhwanihi. Naam. adalah cinta adalah adalah cinta yang naik setelah itu ya untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau hal-hal yang beliau ajarkan yang tidak wajib ya tapi itu sunnah maka seseorang ya, naik Ya, benar-benar mencintai Rasul naik sampai dia selalu suka mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Apa maksudnya sunnah di sini? Hal yang yang hal-hal yang tidak wajib. Hal-hal yang mustahab dia ikuti. Ya. Baik itu ibadah misalnya. Dia sangat suka untuk menegakkan salatul witir atau qiyamul lail. Karena kenapa? mengikuti sunnah Nabi. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Melaksanakan duha, dia sangat cinta. Ya. Wa adabihi wa akhla wa akhlaqi dan mengikuti adab dan akhlak beliau wal iktida bihi dan berteladan kepada beliau fi hadihi dalam bimbingan wasantihi perilakunya wa husni muasyaratihi dan sangat baiknya beliau dalam bergaul li ahlihi wa ikhwanihi terhadap keluarga dan saudara-saudaranya. Wa fit takhalluq bi akhlaqihi dhahirah dan mengikuti beliau dalam berakhlak dengan akhlak-akhlak yang zahirah yang tampak yang lahir fi zuhdi fid dunya warraghba fil akhirah dalam hal gimana akhlak yang bagaimana akhlak yang tampak yang lahir itu akhlak dalam zuhud terhadap dunia Sebaliknya berhasrat besar terhadap akhirat. Wa fi judihi. Dan juga mengikuti beliau berakhlak dengan akhlak beliau dalam sikap kedermawanannya. Wa itharihi. Dan senantiasa mengedepankan kebaikan. Mengutamakan ya, orang lain untuk mendapatkan kebaikan. safhihi wa hilmihi dan juga safhah. Safhah itu maaf. Mudah lapang dia dalam memaafkan. Wa hilmihi hilm ya. Tidak reaksioner, emosional, ada hilm. Nah, sehingga dia uh, bijak. Nah, hilmihi wa ihtimalihi wa tawadhu'ihi. Ihtimal itu adalah selalu siap menanggung resiko. Ya ihtimal wa tawadhu'ihi dan dalam tawadhu'nya wa fi akhlaqihil batinah demikian pula berakhlak dengan akhlak nabi dalam akhlak-akhlak beliau yang batinah yang tidak tampak min kamali khasyatihi lillah antara lain kesempurnaan sifat khasyah sangat takutnya kepada Allah taala khasyah itu takut tapi merupakan takut yang bersumber atau didasarkan di atas ilmu ada khasyah. Adapun khauf itu takut. Tapi apabila takut itu didasarkan atas ilmu dia, karena dia kenal siapa Allah, maka itu namanya khasyah. Ya. Maka Nabi memiliki sifat khasyah yang sempurna, khasyah kepada Allah Ta'ala. Dan dia berusaha untuk bisa berakhlak dengan akhlak ini. Wa mahabbatihi lahu. Dan juga cintanya kepada Allah. Ya. Dalam cinta kepada Allah pun dia mengikuti bagaimana Nabi alaihi salatu dalam mewujudkan cintanya kepada Allah taala. Wa syuqihi ila dan kerinduannya dia untuk berjumpa dengan Allah taala wa ridahu dan dia ridha terhadap takdir Allah taala wa ta'alluq qalbihi dan hatinya senantiasa bergantung kepada Allah taala daiman terus menerus. Tidak pernah dia tidak bergantung kepada tidak merasa bergantung kepada Allah Ta'ala. Dia terus merasa butuh, merasa terus dia sangat tergantung kepada Allah Ta'ala. Wasidqil iltija ilaihi. Dan benar-benar dia uh, berlindung kepadanya. Wattawakkul. Dan benar-benar dia bertawakal wal i'timad alaihi dan bersandar kepadanya. Wa qad'i ta'alluqil qalbi bil asbabi kulliha. Ya dan memutus ketergantungan hati dengan semua sebab-sebab. Dia nggak nggak bergantung kepada sebab. Ya. Ketika sudah ini apa namanya uh, makan makanan tertentu atau minum obat tertentu, wah dia merasa sudah berarti sehat atau enggak, tapi dia bergantung kepada Allah Ta'ala tidak bergantung kepada sebab itu. Dia putus ya, ketergantungan hatinya kepada sebab-sebab itu. Wadawamlah jilqal wal lisan bidzikrihi. Ya, dan gerakan kalbunya ya, itu senantiasa kalbu dan lisannya senantiasa apa? Berzikir, menggerakkan kalbu dan lisannya untuk berzikir kepadanya. Wal uns bihi dan senang untuk dekat dengan Allah Ta'ala. Wa tana'um bil khalwah bimunajatih dan merasa nikmat ketika menyendiri bermunajah kepada Allah Ta'ala wa du'aihi menyeru berdoa memohon kepadanya merasa senang merasa nikmat ketika dia menyendiri seperti itu menyendiri untuk bermunajah yakni di keheningan malam sepertiga malam terakhir dia merasa nikmat ya senang dengan kondisi itu tatkala dia bisa menyendiri dengan Rabbnya bermunajat dan berdoa kepadanya watilawati kita bihi dan merasa nikmat dengan membaca kitabnya bitadabbur wa tafakkur yakni membaca yang disertai dengan tadabbur wa tafakkur nah wa fil jumlah yang kesimpulannya adalah fakana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an adalah akhlak Nabi itu Al-Quran. Yarda liridahu. Beliau, nabi, beliau ridha dengan keridhaan Allah Ta'ala. Wa yaskhatu lisakhatihi. Ya. Beliau pun murka terhadap apa yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Fa'akmalul khalqi man haqqaqa mutaba'atuhu. Sehingga makhluk yang paling sempurna adalah barang siapa yang benar-benar merealisasikan sikap ittiba kepada Nabi atas dia tasdiqahu dan benar-benar merealisasikan sikap pembenaran kepada Nabi alaihissalam salatu wasallam membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa amalan wa halan baik secara ucapan pada ucapannya dia benar-benar beritiba dia tunjukkan itibanya dalam ucapannya benar-benar tampak dia seorang yang membenarkan Nabi wa amalan wa halan demikian pula dalam amalannya dalam kondisinya dia adalah orang yang benar-benar merealisasikan ittiba dan merealisasikan at-tasdiq wa humus siddiqun min ummatihi nah sehingga di, mereka adalah termasuk jajaran para siddiqin dari umatnya alladzina ra'suhum yang mana kepala ya yang terdepan para siddiqin itu adalah Abu Bakar ya khalifatuhu min ba'dih adalah sahabat Abu Bakar yaitu khalifahnya Nabi sepeninggal beliau wahum a'la ahlil jannah darajatan mereka adalah penduduk surga yang tertinggi derajatnya ba'dan nabiyyin setelah para nabi nah kama qala sallallahu alaihi wasallam Inna ahlal jannah la yatarauna ahlal ghuraf min fauqihim kama yatarauna al-kaukabad durri al-ghabir min al-ufuq min al-masyriq ila al-maghrib liyatafa litafaduli ma bainahum qalu ya rasulullah tilka manazilul anbiya ma yablughuha ghairuhum qala i walladhi nafsi biyadihi rijalun amanu billahi wasaddaqu al-mursalin. Kharrajahu fi sahihain min hadis min hadis Abi Sa'id. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam sesungguhnya penduduk surga itu saling melihat ahlul ghuraf. Ya, penghuni-penghuni kamar min fauqihim yang ada di atas mereka ya saling melihat ya yang penghuni kamar kamar yang ada di surga, yang ada di atasnya, itu saling melihat. Nah, sebagaimana saling melihat uh, eh, al-kawakib durri al-ghabir, bintang-bintang indah yang bergerak dari ufuk ya dari arah timur hingga ke barat litafadulin ma bainahum. Itu semua. Kenapa mereka kok bisa melihat yang di atasnya? Artinya ada di atas, ada di atas menunjukkan apa? Mereka ini bertingkat-tingkat. Itu terjadi karena adanya apa? Mereka saling bertingkat-tingkat antar mereka. Mereka yang ini utama, ada yang lebih utama lagi dan terus begitu. Nah, mereka mau bertanya, "Ya Rasulullah, Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah itu adalah kedudukan tingkatan-tingkatannya para nabi. Ya, yang selain mereka nggak akan bisa mencapai tingkatan-tingkatan itu. Nah, tingkatan yang sangat tinggi, yang sangat indah, mulia ada di huruf, Ya, sebagai orang penghuni-penghuni al huruf, kamar-kamar yang indah. Nah, demikian para sahabat mengira itu adalah tingkatannya para nabi yang nggak bisa dicapai oleh selain para nabi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "I walladzi nafsi biyadi." Tidak demikian, maka sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Mereka adalah rijalun, ya, orang-orang ya, mulia, amanu billah yang beriman kepada Allah wasaddaqul mursalin dan membenarkan para rasul. yakni mereka para siddiqun. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan saddaqul mursalin. Yakni apa? Siapa siddiqun ini? Yang benar-benar haqqaqa mutaba'atahu wa tasdiqahu. Ya. Benar-benar merealisasikan sikap mutaba'ah ya, beritiba kepada Rasul dan merealisasikan tasdiqur Rasul, membenarkan Rasul. Yakni apa? merealisasikan tingkatan cinta kepada Nabi yang merupakan tingkatan mustahab. Tidak hanya dia merealisasikan kadar cinta yang wajib, tapi juga kadar cinta yang mustahab. Hadis ini diriwayatkan dalam As-Sahihain dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Baik, itulah penjelasan tentang mahabbah, mahabbatur Rasul. Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu ada dua tingkatan. Mungkin sampai di sini pembahasan kita di malam hari ini masih tersisa beberapa pembahasan berikutnya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.